Kita lanjutkan atau kita sempurnakan pembahasan kita atau bacaan kita terhadap permasalahan yang ke-114 dari kitab Masail Al-Jahiliyah. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah mengenai bahwasanya termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah adalah menyembunyikan al-haq bersamaan orang tersebut mengetahui kebenaran yang dia sembunyikan. Qala syarih asabahullah Syekh Shalal Fauzan wa ashaddu min kitman syahadati al ilm. Dan lebih parah lagi daripada menyembunyikan persaksian adalah menyembunyikan al-ilm. Alladhi huwa hayatun nas yang mana ilmu itu adalah sumber kehidupan manusia wa hidayatuhum ila siratil mustaqim dan juga hidayah mereka, petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Karena ilmu bagaikan apa? Nah, barakallahu fikum bagaikan enam cahaya yang senantiasa menyinari. Nah, manusia ketika berjalan di muka bumi tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan dengan ke Nah, barakallahu fikum enam dalam keadaan berjalan di kegelapan malam yang tentunya dikhawatirkan terjerumus atau terpeleset atau tersungkur dan semisalnya. Oleh karena itu ilmu naam adalah cahaya dan ilmu adalah sumber kehidupan manusia diantaranya antaranya. Naam. Oleh karena itu kalau orang bodoh berarti telah ada pada dirinya penyakit yang sangat berbahaya sekali. Karena penyakit bodoh ini penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh bukan jiwa atau jasad manusia, namun yang dibunuh adalah hati manusia tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih sudah kami sering kami nukilkan barakallahu fikum beliau menyebutkan dalam kitab An-Nuniyah mengenai bahwasannya kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa membunuh manusia. Kata beliau, "Wal jahlu da'un qatilun wa shifaa'uhu amrani fit tarqibi muttafiqani." Nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin Wa tabibuhu dzakal alimu rabbani. Artinya wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh dan obatnya adalah amrani fit tarkibi muttafiqani, dua perkara yang senantiasa tersusun dan senantiasa nam sesuai dan senantiasa bersatu. Nasun min Al-Qur'ani aw min sunnatin yaitu dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari As-Sunnah. Wa tabibuhu dzakal alim dan dokternya yang bisa memahamkan, mengajarkan Al-Qur'an was sunnah tersebut. agar orang yang bodoh diobati dengan Al-Qur'an was sunnah yang bisa mengobati orang bodoh dengan Al-Qur'an sunnah adalah apa? Al-alim rabbani. Adalah seorang alim yang rabbani, seorang alim yang bisa mendidik. Al-alim rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih. Al-alim rabbani adalah seorang alim, seorang berilmu yang bisa mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am. Kita lihat di sini lanjutkan barakallahu fikum. Fal wajibu bayanul haqq. Maka yang wajib adalah menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran. Wa adamul mudahanah dan tidak boleh kita na'am bermudahanah. Na'am barakallahu fikum dalam artian na'am menyembunyikan al-haq atau kita nah barakallahu fikum mengalah dalam artian eh, kita tanasul dari al-haq tersebut padahal nah tidak ada faktor-faktor yang membolehkan kita untuk bertanazul misalkan Allah musta'an atau kita menyamarkan al-haq dengan al-batil nah Allah musta'an wa min dan wa min dan termasuk bagian dari perkara tersebut idza ra'a an-nasa 'ala batil maksud termasuk bagian daripada menyampaikan al-haq adalah idza an-nasa 'ala batilin aw khurafatin aw syirkin fa innahu la yasqut maksudnya orang yang menjelaskan al-haq adalah apabila dia melihat manusia di atas kebatilan atau di atas khurafat na barakallahu fikum ramalan-ramalan atau enam kesyirikan-kesyirikan ya fa innahu la yasqut maka sungguhnya dia tidak boleh diam Nah, barakallahu fikum, tidak boleh diam. Bal yajibu alaihi an yubayyin, bahkan wajib atas dia untuk menjelaskan wala yatrukan nas yaqauna fi ibaratil kubur wa ibaratil adriha wa muzawalatil bid'ah wal mudillah dan tidak boleh dia meninggalkan manusia terjatuh nah, di dalam apa mengibadahi kuburan atau mengibadahi bangunan-bangunan eh, atau na barakallahu fikum membiarkan untuk senantiasa meraih dan juga mengerjakan perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan. Wa yaskuta wa kemudian dia diam dan berkata laisa li sya'nun nas. Ya, tidak ada tidak ada urusanku bagi nah barakallahu fiqom bagi manusia. Maksudnya apa? Maksudnya nah manusia itu bukan urusanku itu. Nah, ya, enggak boleh dia diam kemudian mengatakan laisa li sya'nun nas. Ya, bukan urusanku manusia itu. Nah, au yaran nasa yata'amaluna bil muamalatil muharramah wa yaskut. Atau dia melihat manusia bermuamalah dengan muamalah yang haram, muamalah yang diharamkan dia diam. Misalkan muamalah ribawiyah, muamalah penipuan dan semisalnya, kerjasama jual beli yang ada unsur ribanya, yang ada unsur penipuannya dia diam, ini enggak layak dan tidak pantas. Naam. Fahadah kitmanun lil ilmi wa khiyanatun lin nasihah. Yang seperti ini adalah bentuk penyembunyian terhadap ilmu dan juga pengkhianatan terhadap nasihat. Karena agama ini semuanya benar-benar nasihat, ad-dinu an-nasihat agama itu benar-benar nasihat barakallahu fikum na'am. Nasihat untuk mengajak manusia untuk salat, nasihat untuk apa? Meninggalkan kemungkaran, eh, nasihat untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, semuanya nasihat. Allahu lam yu'tika hadzal ilma min ajli an tasquta alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepadamu ilmu agar apa engkau diam di atasnya. Wa inna hamalaka iyyahu. Wa inna hamalaka iyyahu min ajli an tubayyinahu linnas. Hanya saja Allah taala membebankan ilmu tersebut kepadamu na'am dalam rangka agar engkau menjelaskan kepada manusia. Wa anta da'wa ila Allah 'ala basiratin dan agar engkau mendakwahkan na'am barakallahu fikum kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Katakanlah sungguhnya ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru. Naam, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah di atas ilmu. Seperti itu, di atas basirah ilmu yang Naam nyata dan akurat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an tuhawila ikhrajan nas min adh-dhulumati nur dan agar engkau berupaya berusaha untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maksudnya kita hanya dibebankan untuk mendakwahkan nah, barakallahu fikum ilmu yang kita miliki setelah kita amalkan didakwahkan. Kita nggak ada yang namanya maksa itu nggak ada. Hanya mengarahkan, membimbing, menyarankan nah, barakallahu fikum eh, kepada jalan yang benar, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Perkara dia nerima atau tidak itu na'am hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak akan mampu memberikan semua hidayah kepada manusia nggak akan mampu. Nah, barakallahu fikum. Lasta alaihi bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati manusia. Nah, enggak akan mampu kita. Cuman kita mampunya hanya menyampaikan ini benar, ini keliru, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, ini hizbiyah, ini sunnah. Seperti itu bisanya. Nah, perkara untuk maksa nah kehendak orang lain atau istilahnya agar dia langsung menerima hidayah taufik itu bukan urusan kita. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala adalah zat yang lebih tahu mana di antara manusia yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Naam, Allahul musta'an. Fala yasuhunil ulama an yaskutu maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi para ulama untuk diam Wahum yakdiruna alal bayan. Padahal mereka mampu untuk menjelaskan. Terutama menjelaskan na'am kebatilan ahlu batil. Kesesatan orang sesat. Na'am barakallahu fikum. Menjelaskan firkah firkah kelompok-kelompok sesat. Kelompok-kelompok muharifah yang berpaling atau yang menyeleweng dari jalan yang benar. Dijelaskan. Nah, tidak boleh mereka diam. Dan perlu diperhatikan diamnya para ulama terhadap kebatilan itu bukan berarti kebatilan itu boleh. Nah, barakallahu fikum. Namun yang namanya kebatilan tetap batil barakallahu fikum. Naam walaupun manusia semuanya berkumpul di atasnya. Dan yang namanya al-haq itu tetap hak walaupun enggak ada satu orang pun yang mengatakannya. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih sebagaimana dalam kitab Al-Ahkam Naam, al ahkam fi usulil ahkam beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran tetap dikatakan kebenaran. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun. Dan yang namanya kebatilan itu adalah batil. Walau istama alaihi jami'u ahli art Walaupun nam seluruh penduduk na'am barakallahu fikum bumi ini berkumpul di atasnya. Yang namanya batil, batil. Allah musta'an. Naam. Kita lihat di sini. La siyama idza ra'au nas fi dhalalin wa syirkin wa bid'ain wa khurafat. Nam terlebih-lebih lagi apabila para ulama tersebut melihat manusia berada di dalam kesesatan, kesyirikan, kebitahan, wa khurafat dan hayalan-hayalan. Naam fala yas'uhumus sukut, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi para ulama tersebut untuk diam. Fa in sakatu, maka jika mereka diam, fa in hadza min kitmanil ilmi alladzi 'aballahu bihi al-yahud wan nasara maka sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan bentuk penyembunyian ilmu yang Allah Taala telah nah mengkritik dan juga mencatat orang Yahud dan Nasara sebabnya karena mereka menyembunyikan ilmu. Qul ya ahlul kitab lima talbisuna haqqal batil wa taktumunul haqqa wa antum ta'lamun. Naam. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan antara hak dan kebatinan dan kalian menyembunyikan al dalam keadaan kalian mengetahui? Naam Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum jazakumullah. Fakaifa idza qala bi khilafil haqqi wa huwa ya'lamu? Kemudian bagaimana kemudian bagaimana apabila dia justru mengatakan nam dengan perkataan yang berseberangan atau menyelisih kebenaran dalam keadaan dia mengetahui wa afta bi khilafihi muta'ammidan dan justru dia berfatwa dengan sengaja nah menyelisih daripada kebenaran tersebut min ajli irda'in nas karena dalam rangka mencari keridhaan manusia atau min, ajli tamshiyatil umur atau kalau dalam rangka agar perkara itu berjalan lancar misalnya sehingga dia berfatwa tanpa ilmu atau berfatwa naam barakallahu fikum berseberangan dengan al-haq au min ajli an yusayyira an yusayyira nas ala ma hum alaih atau na'am dalam rangka untuk mengajak manusia agar berjalan di atas pendapat na'am ulama tersebut fal haqqu haqqu an yuttaba maka kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti fa anta turdiyallahu azza wajalla maka engkau hendaknya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala nas dan jangan sekali-kali engkau mencari keriduan terhadap manusia. Wa ala batil dalam keadaan mereka di atas kebatilan. Wa hadis datang dalam sebuah hadis Manil iltamasa Allah. Bisa nas maka barang siapa yang mencari nam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan eh, dalam keadaan manusia itu justru benci terhadapnya terhadap orang tersebut atau murka terhadap orang tersebut radhiyallahu anhu niscaya Allah justru akan meridhai orang tersebut wa arda anhu nas dan manusia pun akan ridha terhadap orang tersebut. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah dan barang siapa yang mencari mengharapkan keridhaan manusia agar disenangi manusia namun dengan apa? Dengan perkara yang membuat Allah Taala murka, sakhatallahu alaihi sungguh Allah Taala akan, akan apa? akan murka terhadapnya. Wa askhata alaihin nas dan manusia pun akan murka terhadapnya. Nasallahu taala bimanihi wa karamihi an yudannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa Ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Menyembunyikan al-haq kemudian dalam keadaan dia tahu al-haq tersebut. Na'am barakallahu fikum. Namun yang wajib bagi kita semuanya, ikhwani wa akhwati fillah, agar senantiasa istiqamah continue di dalam menjalankan nam Al-Qur'an Sunnah, di dalam mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, di dalam nah menyampaikan Al-Qur'an Sunnah, menyampaikan al-haq walaupun sepahit apapun rasanya, karena sudah kami sebutkan berkali-kali barakallahu fikum bahwasanya kehidupan di dunia ini terutama di akhir zaman yang penuh dengan fitnah perlu yang namanya pengorbanan dan juga perlu yang namanya perjuangan barakallahu fikum. Pahit sekali rasanya, namun kita harus bersabar dalam mengemban dakwah salafiyah ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelin-pelan seperti bunglon dan semisalnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak kokoh di atas manhaj yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang taklid terhadap fatwa ulama yang tidak bersumber di atas dalil Al-Qur'an was sunnah. Namun jadilah orang-orang yang senantiasa kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, kokoh di atas manhaj salaf kokoh di atas ajaran atau jejaknya para salaf. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana 'ala al-kitabi sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dhalik wal qadiru 'alaihi.